para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar setia radio Muslim 1467 AM dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah kembali pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian membahas kitab Riyadu As-Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan pada malam hari ini kita masih dalam bab ar-raja bab mengharap atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya harapan, harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan terakhir kita membaca hadis ke-425 di mana di hadis tersebut Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mendapat janji dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan eh, perkataan Inna sanurdika fi ummatika wala nasuuka. Sesungguhnya kami akan membuat engkau ridho tentang umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Uh, ini hadis ke 425. Ya. Alhamdulillah kita e, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan janji yang sangat menggembirakan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah kita nanti akan menjadi e, sebagaimana harapan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa arju an takuna au an takunu nisfa ahlil jannah Aku berharap bahwasanya kalian, yakni umat Islam, akan menjadi separuh penduduk surga. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, sebagaimana dinukil oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bahwa penduduk surga itu ada 120 saf. Ya, penduduk surga itu ada 120 saf. Dan umat Islam ini menduduki 80 sof. Ya, umat Islam ini disebutkan menduduki 80 sof. Beliau e, nisbatkan riwayat itu kepada Kutubus Sunan atau Kutubus Sunan dan juga Musnad Imam Ahmad rahimahumullah. Maka ini menunjukkan bahkan lebih dari separuh bahwa penduduk surga itu 120 Sementara kaum muslimin akan menduduki 80 sof. Berarti sekitar 2 per 3. Lebih dari separuh. Maka kita berharap ya, ada harapan besar. Mudah-mudahan kita termasuk dari soft e, sof penduduk surga tersebut. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan membahas uh, hadis ke 426 ya, hadis ke-426 insyaallah taala qala al-imam an-nawawi berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu taala wa an Muad bin jabal dari sahabat Muad bin jabal radhiyallahu taala anhu ya, sahabat Muad bin jabal radhiyallahu taala anhu yang mana beliau adalah salah seorang sahabat yang terkena apa taun ya, wabah yang sangat dahsyat di sekitar tahun 17 atau 18 Hijriah ya radhiyallahu taala Yang saat itu meninggal sekitar 20 ribu sampai 30 ribu atau berapa? Nah, sekitar itu 20 atau 30 ribu orang dari wabah tersebut. Ya wabah taun yang berasal dari kota Amwas termasuk sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibnul Jarrah ya, radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. <clears throat> Allahumma amin dan meridhai mereka. Sebagaimana di tentu disiarkan di akhir-akhir ini tentang adanya satu wabah yang cukup mengkhawatirkan e, sebagian manusia yaitu wabah apa? E, corona yang berasal dari sebuah negara ya yang dari Cina. Disebutkan demikian. Maka tidak ada lain kecuali kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa law istama'a an nas an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Illa eh, law law istama'a an nasu ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau seandainya umat manusia ini dikumpulkan seluruhnya untuk memberikan bahaya kepada kita, memadoroti kita, membahayakan kita, tentu mereka tidak akan bisa membahayakan kita kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan sepenuhnya harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Tentu juga dengan badlul asbab. Ya. Dengan akhzul asbab. Dengan melakukan sebab-sebab keselamatan. Di antaranya adalah yang terpenting adalah uh, at-ta'awud. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sayyi'il asqam, dari penyakit-penyakit yang sayyi ya, yang buruk. Dan juga menta'awid, memperlindungkan anak kita, anak-anak kita. Kita perintahkan juga keluarga kita, istri-istri kita, ya, saudara-saudara kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Nah. Uh, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Qal Kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas uh, seekor keledai. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang pejabat tinggi, melainkan lebih dari itu, yaitu seorang nabi. Tapi bersamaan dengan itu beliau membonceng sahabatnya. Ya. Maka uh, ini menunjukkan ketawaduan orang yang tingkatannya tinggi tapi masih mau membonceng Muad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, membonceng sahabatnya. Nah, maka alasan apalagi bagi kita yang tidak berlaku tawadu? Nah, orang yang lebih berhak untuk sombong kalau kita katakan kalau saya perkataan salah, maka tolong dikoreksi atau saya mohon ampun pada Allah. Kalau orang yang berhak untuk sombong dengan berbagai kelebihan, dia mendapatkan wahyu, mendapatkan keutamaan yang luar biasa, saja tidak sombong. Maka tentu yang kita ini keutamaannya, ya, kelebihannya belum jelas, maka tentu tidak layak untuk melakukan sebuah kesombongan. Ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin akan berlaku sombong, ya, karena kesombongan itu adalah ghamtun nas wa bataru al haq ya, menghina manusia ataupun melecehkan manusia ataupun menolak kebenaran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh dari sifat sifat itu. Nah, ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ya Muad, wahai Muad Hal tadri ma haqqullahi ala ibadih. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Ini penting ya memanggil seorang dengan namanya, mengenal. Ya, ketika seorang itu merasa dikenal oleh misalnya Anda ya, lebih tua anda merasa atau ada yang muda kemudian merasa Anda kenal. Anda tahu nama dia. Itu beda sekali ketika Anda tidak atau kelihatan tidak kenal nama dia atau kelihatan tidak kenal sama sekali dengan dia. Ya. <clears throat> Misalnya kalau saya sarankan kalau ada orang mengaku kenal dengan Anda, misal, masih ingat nggak dengan saya? Antum jangan berlaku bingung. Ya. Karena itu berpengaruh juga terhadap perasaan dia. Siapa ya? Siapa ya? ya. Katakan saja, Masya Allah, Antum sekarang di mana? Lu kan tetangga Antum. Nah, malah repot kayak gitu kan. Saya pernah ditelepon e, seorang teman. Dan ini bukan sebetulnya bukan bukan adab telepon yang baik. ya Karena biasanya nguji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia masih kenal Ananda katanya. Kenal Ananda katanya. Aduh, saya mikir sopo iki kan. Akhirnya saya bilang, Masya Allah, sautuka ma'ruf ya akhi. Kif la arifuk. Suara antum itu ma'ruf. Ya. Dalam hati saya ma'ruf indal malaikah. Hmm, malaikat kenal suara aku. Kan enggak salah saya. Akhirnya ngobrol, ngalor, ngidul sambil mikir. Nanti sambil mikir ini siapa ini orang. Akhirnya dia menyebutkan sesuatu, kemudian menyebutkan sesuatu, sudah bersambunglah memori, saya tebak namanya tanpa menunjuk, oh ente itu toh enggak. Saya katakan langsung saya sebut namanya saja. Dan ternyata betul. Jadi ketika ngobrol saya selipkan nama, ternyata betul. Jadi jangan kita ini apa namanya terkadang merasa apa? kelihatan merasa tidak kenal. Sungguhnya dengan kenal nama nama itu dijadikan untuk saling mengenal. Maka e, alangkah baiknya kita mengenal satu sama satu sama lain. Ya. Kalaupun ada yang merasa kenal Anda, Anda belum kenal dia, maka berlakulah seakan-akan Anda kenal dia. Ya. Sama seperti halnya ketika teman Anda menyampaikan sebuah berita. Padahal berita itu sudah apa? Sudah Anda dengar sebelumnya. Anda jangan mengatakan telat. Kuno, ketinggalan zaman, kedisian. <laughs> Itu jangan. Dengarkan saja. Oh, Masya Allah. Uh, dia luar biasa. Ya, yang ngabarkan kepada Anda istri. Baru ngomong, "Bi, udah tahu tentang ini belum?" Ah, udah tahu. Kamu itu telat. Mungkin istri bingung cari materi untuk bicara dengan apa? Suaminya. Begitu nemu materi ternyata sudah apa? Sudah telat. Ini jangan dipotong begitu. Dengarkan saja. Kemudian anak kita juga demikian. Jangan dipotong biar dia mengungkapkan dan latihan mengungkapkan. Teman kita juga demikian. Ketika dia menceritakan <laughs> kepada kita, jangan kita katakan ya <laughs> ya, udah dengar jangan. Biar saja. Taib ini diantara faedah memanggil nama. Ya, ya menjadikan adanya kedekatan apa? Kedekatan hati dengan seseorang. Ya Mu'ad, hal tadri ma haqullahi ala ibadihi. Tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba yang ditunaikan oleh Allah? yang harus ditunaikan oleh Allah. Tentu keharusan ini Allah sendiri subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan. Ya. Saya ulangi ya, apa tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba? Dan apa hak para hamba yang harus ditunaikan oleh Allah? Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku pun berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la bihi syai'a." Ini pertanyaan. Ya. Jadi terkadang pengajaran itu bisa diwujudkan sebagai atau diawali dengan apa? Pertanyaan ya misalnya kita kasih judul misalnya matahari benar nih kita menginginkan pahala misalnya begitu itu pertanyaan atau siapakah dajjal ini pertanyaan ya apa itu keimanan Anda atau apa arti iman kepada Allah itu pertanyaan ya demikian juga kepada murid-murid kita kita apa awali dengan pertanyaan misalnya nah di antara ulama ada yang memulai yang menulis buku itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang paling yang sederhana ya di antaranya adalah Syekh Jamin Zainu Muhammad bin Jamin Zainu rahimahullahu taala. Ya, dia menulis khut aqidatak minal kitabi wa sunnah. Ambillah akidahmu dari Alkitab dan sunnah. Ya, kemudian juga uh, Syekh Hafid Al-Hakami kalau tidak salah ya dalam pertanyaan Sunan Al-Mansyurah ya. 99 pertanyaan atau sekian pertanyaan saya lupa dalam masalah akidah. Demikian juga dulu kita belajar akidah di tahun ke-4 kalau tidak salah. Itu dosen kita masuk tingkat dosen ya, tingkat dosen tingkat eh, Jamiah Islamiyah ya. Universitas Islam Internasional Artinya begitu. Tapi dosen kita masuk dan mengawali setiap pelajarannya itu isinya, isinya adalah pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Sehingga tugas kita adalah tulis pertanyaan, kemudian menulis jawabannya, didiktekan. <laughs> Ya, Masya Allah itu dosen seperti itu. Jadi bukan berarti bahwasanya dosen itu harus apa namanya kadang mencari sendiri. Tidak. Terkadang mungkin juga mereka dalam hal-hal yang mau tidak mau ya, karena dikhawatirkan adanya apa e, kesalahpahaman, mungkin kita berikan sesuatu yang baku sifatnya. Nah, kita diktikan. Itu didiktakan tentang adab kubur. Apa yang disebut maksud dengan adab kubur? Apakah adab kubur itu benar adanya? tentang siksa kubur, apakah siksa kubur itu benar adanya, sebutkan contoh-contoh adab kubur, sebutkan contoh-contoh nikmat kubur dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan himpitan? Ada dalilnya, e, pertanyaan, jawaban, dalil dan seterusnya. Nah, maka tidak mengapa kita pun terkadang membuat eh, pertanyaan-pertanyaan untuk memudahkan. Nah, wallahu taala alam bi as Wa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali pelajarannya dengan muat dengan pertanyaan. Dan ini adalah salah satu uslub, salah satu metode yang cukup menarik ya, dengan mengawali apa pertanyaan lijad bil himam untuk membuat perhatian itu menjadi semakin apa? Semakin terpusat, terkonsentrasi. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dan mengatakan, fa inna haqqallahi alal ibad sesungguhnya hak Allah yang harus didapatkan dari para hambanya adalah an ya'buduhu. Mereka harus beribadah kepada Allah. Arti ayyabudu eh, ay Yani mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hak Allah yang harus dikerjakan oleh hamba. Karena kita tahu ya bahwa e, tugas manusia, tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku yaitu untuk mentauhidkanku ada tugas lain yang antum harus cermati selain beribadah apa itu sebelum beribadah berilmu jadi tugas kita ada dua, ilmu dan ibadah, ilmu dan amal. Itu harus dua. Dua hal yang berpasangan tidak bisa dipisah pisahkan, ya. Baru saja kemarin saya bahas di mana Be eh, Masjid Abdurrahman bin Auf ya tentang bagaimana supaya amalan itu berbuah ilmu. Ya. Mungkin juga kebetulan saya alhamdulillah tadi mengunjungi satu ma'had di Boyolali, Ma'ad Ma'hadul Quran Boyolali ya, yang milik yang dulu dipimpin oleh Ustadz uh, wa Al-Fadil Nur Khalis Majid Ahmad ya, LC rahimahullahu taala. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati merahmati beliau. Salah seorang ustadz yang juga termasuk pakar dalam bidang faraid Ya, sekarang men sudah meninggal dunia dalam usia yang cukup cukup muda ya. Ustaz Nur Khalis Majid Ahmad rahimahullahu taala. Saya sampaikan tentang ini, tentang tujuan bahwa manusia itu hidup untuk berilmu dan beramal. Dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sifatnya orang yang bahagia, alladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu orang-orang yang diberi nikmat atas mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Taib kita kembali bahwa hak Allah atas para hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah. Wala yushriku bihi syai'a dan mereka tidak menyekutukan menyekutukan Allah syai'an dengan apapun. Ya, wala yushriku bihi syai'a. Allah atau eh, para hamba tadi tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, syai'an. Syai'an itu nakirah. Nakirah itu kata kerja yang tidak tentu. Tidak tentu, tidak tidak belum ada eh, apa namanya alnya kalau orang kita bilang tidak ada alnya asyai'u bukan tapi syai'an nakirah dengan tanwin. Maka menunjukkan apapun tidak boleh. Apapun tidak boleh disekutukan Eh, dengan Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrab. Tidak malaikat yang semulia apapun tidak boleh. Wala nabiyyun mursal. Demikian juga tidak nabi pun disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Malaikat tidak boleh, nabi tidak boleh, apalagi yang di bawahnya. Ya, para sahabat, kemudian para ulama, Kemudian para orang-orang soleh tidak boleh disekutukan. Ya, me me me menganggap bahwasanya mereka <clears throat> bisa untuk memberikan kebaikan. Ya. Menolak madarat sehingga berduyun-duyun sebagian manusia menuju kuburan mereka dalam rangka untuk qadaul hawaij meminta kebutuhan mereka. Datang ke kuburan Kiai Fulan atau ke Kiai Fulan supaya bisa terlaksana hajatnya. Terpenuhi kebutuhannya dan keinginannya. Ada yang ingin lulus cepat, ada yang ingin dapat segera apa? Dapat segera kerjaan, segera dapat kerjaan, ada yang ingin segera dapat apa? Jodoh, ada yang ingin dapat jodoh lagi, ya kan? ada yang juga ingin dapat keturunan, ya. dan yang lebih ngeri ada yang ingin dapat nomor, ya, ingin nembus nomor tokel. Nah, ini mengerikan. Nah, sudah datangnya apa namanya? Tidak boleh, ini mendatangi dengan niat seperti itu. Kemudian yang diminta juga tidak tidak boleh. Nah, ini sangat disayangkan. <clears throat> Fa tahrikun nas ila syawahid ashal bikathir min tahrikin nas ilal masajid. Menggerakkan manusia menuju kuburan itu terkadang jauh lebih mudah dibanding di zaman sekarang ya. Dibandingkan mengajak manusia untuk memenuhi apa? Masjid. Ini sangat sangat disayangkan. Ini kalau diajak untuk mengunjungi kuburan dengan maksud-maksud tertentu ya. Bukan untuk ziarah yang syar'iyah, karena kita tidak dilarang untuk ziarah syar'iyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, yang di awal-awal keislaman. Al-ana fazuruha. Tapi sekarang silahkan, yakni setelah iman kalian kuat, monggo di apa namanya? Ziarahlah fa innaha tudzakirukumul maut. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian dari kematian, tentang kematian. Jadi tujuan ziarah kubur adalah mengingat kematian. Kemudian mendoakan kebaikan untuk si mayit. Dia butuh doa kita. Ya, kita doakan. Ya, dia butuh salam kita. Assalamualaikum ahla diyar. من المسلمين والمؤمنين أنتم سلفنا ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية butuh doa ini kita doakan jadi bukan kita menyampaikan kebutuhan kepada mereka dan sangat disayangkan mengajak manusia untuk memenuhi pekuburan di hari-hari ini ya, relatif lebih murah atau lebih gampang ya, lebih gampang dibandingkan mengajak manusia untuk memenuhi masjid. Nasallallahu an yahdiyana wa iyyahum jami'an. Nasallallahu an yahdil muslimin ila sawa'i as-sirat. Allahumma amin. Jadi tidak boleh apapun disekutukan kepada Allah. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wala ulama wala unas wala asjar wala ahjar wala aqmar wala syams. Tidak boleh tidak boleh sama sekali untuk uh, disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibad. Sedangkan ham, hak para hamba Allah yang wajib bagi Allah tunaikan wajib oleh Allah untuk untuk ditunaikan yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a bahwa Allah tidak akan mengadab siapa saja yang tidak menyekutukan dia dengan apapun. Masya Allah ini. Ini roja yang luar biasa. Harapan yang luar biasa. Di antara kita mungkin pendosa. Tapi kita berharap kita tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kita mungkin banyak melakukan kesalahan. Fa'inna bani Adam khata. Karena sesungguhnya setiap bani Adam fa'inna kulla Bani Adam khata, setiap Bani Adam itu sering melakukan apa? kesalahan. Tapi kita ada harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Mengampuni dosa, mengampuni dosa kita. Ya. Selama kita tidak melakukan syirikan kepada Allah. Terus bagaimana Ustaz? Doa kepada Allah supaya kita tidak terjerumus ke dalam syirikan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan membaca surat Al-Fatihah tentunya. Itu nomor satu sudah. Ihdinas siratul mustaqim. Kita baca setiap hari berapa? 17 kali bahkan lebih. Ya, saking pentingnya sehingga dijadikan surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Barang siapa yang lam yaqra bi Fatihatil Kitab man man man, man shalla wa lam yaqra bi Fatihatil Kitab fahiya khidaj. Ya, fahiya khidaj. Barang siapa yang sholat dan tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sempurna sholatnya. Ini Al-Fatihah menunjukkan bahwasanya doa ihdinas siratal mustaqim ini adalah doa yang luar biasa di antaranya kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melakukan kesyirikan. Kemudian di antaranya doa adalah itu terkandung dalam ihdinas siratal mustaqim. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku ketahui. Ini kalau tahu itu syirik ya Allah jauhkan. Aku berlindung, lindungi aku ya Allah. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Tapi ya Allah, terkadang pengetahuanku tentang kesyirikan tidak sempurna. Jadi terkadang mungkin saya terjatuh ke dalam kesyirikan, aku minta ampun dalam ketidaktahuan itu. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak kita kita ajari, ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saja seorang Khalilur Rahman. Dia senantiasa berlindung kepada Allah dan memperlindungkan anaknya supaya tidak menyekutukan Allah. Rabbi junubni wa baniya anak buddha al-asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan juga seluruh keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Ini nabi. Apalagi kita tentunya harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa doa ini terkadang kita ini tidak memanjatkan padahal kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Ya, Rasul saw menyampaikan dalam hadis qudsi, "Kullukum dhal illa man hadaituh." Setiap dari kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Ahdikum, niscaya aku akan memberi kalian petunjuk. Wallahu taala alam. Jangan menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala ya e, di antara perkara yang sudah dia tentukan adalah tidak akan mengadab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua kaum muslimin juga dan juga keturunan-keturunan kita, keluarga kita dari perbuatan kesyirikan. Allahumma amin. Fakultu maka aku berkata kata Muad bin Jabal ya Rasulullah afala ubashirun nas boleh ndak aku beri kabar orang-orang ini dengan hadis ini boleh ndak saya kabarkan Call. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tubashshirhum." Jangan kau beri kabar gembira mereka dengan hadis ini. Tahan dulu. Fayattakilu, nanti mereka hanya mengandalkan rahmat Allah yang semacam ini. Mereka enggak mau beramal, tidak mau mengamalkan sunnah, tidak mau dan yang lain-lain. Ya, hanya sekedar apa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita ini tetap dituntut untuk beramal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu melarang supaya orang-orang tetap beramal. Dan amal itu adalah jaring para saudaraku sekalian. Kita tidak tahu amal mana yang akan diterima. Kalau seandainya kita tahu ada amal yang diterima, oh sudah kita senang sekali. Makanya seorang ulama mengatakan, sungguh seandainya aku tahu Allah menerima satu sujud dariku saja, Seandainya aku tahu Allah menerima satu sujud saja dariku, aku akan sangat gembira. Kenapa? Kata dia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau diterima berarti aku jadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa masuk surga. Jadi kalau ada satu sujud sudah diterima senang. Nah kita masalahnya nggak ada yang tahu. Apakah amalan kita diterima ataukah tidak. Maka kita gunakan amalan itu jaring. Kalau ini tidak terima barangkali ini tidak diterima oleh Allah barangkali amaran yang ini yang diterima. Dengan lisan kita mungkin amalan itu nggak diterima. Oh barangkali dengan hati kita. Amalan hati. Berharap hanya kepada Allah. Kalau saya kemarin dengarkan ceramah dari seorang ustadz. Bagus sekali dia mencontohkannya. Jadi amalan hati itu adalah asal, asal. Ya. Kemudian dia mencontohkan amalan hati bagi petani misalnya. Ketika dia menanam padi, ya Allah aku tanam padi ini dengan usahaku. Tapi tumbuh dan tidak tumbuh adalah kepada engkau. Serahkan ya Allah. Ini namanya amalan hati. Pedagang juga begitu. Sales, keliling, ya berusaha muter-muter. Kuletakkan eh, apa namanya makanan ini di toko ini ya Allah Adapun rezeki adalah darimu. Ini amalan hati namanya. Dan kesempatan untuk beramal hati luar luar biasa. Terkadang seseorang itu berbaring tapi hatinya apa? Beramal. Ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan hati sangat sangat luas. Memaafkan orang lain, Masya Allah. Ini adalah asal. Maka kita ini jangan hanya mengandalkan amalan fisik atau amalan lisan kita karena amalan itu hanya ada tiga yaitu lisan fisik dan amalan amalan hati wallahu taala alam bi so. ya ini yang apa namanya saya sampaikan bisa saya sampaikan pada hadis ke 426 ya 26 sedangkan Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu di sini mengundurkan penyampaian hadis tersebut sebagaimana wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian di saat menjelang meninggalnya Mu'ad bin Jabal akhirnya menyampaikan hadis ini karena takut berdosa. Dan sampailah hadis itu atau hadis ini kepada kita dan ini adalah buah eh, apa namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berharap kepada Allah akan mendapatkan pengampunan ya, mendapatkan kemudahan sembari terus memperbanyak amal soleh kita tebar jaring. Ya, kita tebar jaring. Ini sebagaimana istighfar juga demikian. Kita berbanyak istighfar. Karena kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan aksiru minal istighfar fi turuqikum wa fi mawaidikum wa fi furushikum wa fi majalisikum wa fi mawaidikum li'annakum la ta'lamuna la tadruna mata tanzilu al-maghfirah. Perbanyaklah istighfar ya di jalan-jalan kalian, di majelis-majelis kalian, di tempat makan kalian, di pembaringan kalian, Ya. E, karena kalian tidak tahu kapan Allah akan menurunkan ampunannya. Jadi nggak tahu. Kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu taala alam bi ashab hadis ke 327 ya. Hadis ke 327. Qala al-Imam nawawi berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa 'anil Bara' bin Azib dari sahabat Al-Bara bin Azib. Setahu saya memang tidak pakai tasydid ya, bukan Al-Bara. Ya, mungkin sebagian kita membaca dengan tasydid, tapi wallahu taala a'lamu bisawab yang benar adalah tanpa tasydid. Al-Bara ya, bukan Barra. Ya? Bara. Pakai R-nya satu berarti. Ya, bukan Barra, bukan tapi Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma mudah-mudahan Allah meridhai keduanya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal beliau bersabda dalam satu hadis yang muttafaq alaih al muslimu idza suila fil qabri seorang muslim apabila ditanya di dalam pekuburan atau dalam kuburannya di alam kubur Hadis ini berarti memberikan faedah adanya pertanyaan apa? Kubur. Ya, isbat, soal, el-qabr. Menetapkan dan menjelaskan adanya pertanyaan di dalam kubur, di alam kubur. Ya. Tentu alam kubur itu beda dengan kuburan. Ya. Makanya kalau ada orang iseng karena nggak percaya, kemudian masukkan apa? Mikrofon, toa, hmm. sambung ke mulut mayit, ya, diikat, kemudian disalurkan ke kabel keluar, pakai pengeras, suara ditunggu, ya, tidak akan ada suara, ya tidak akan ada, tidak akan ada suara. Mau direkam itu pertanyaannya, tidak bisa. Jadi kalau ada orang karena ngeyel tentang mah coba memang kalau memang ada pertanyaan kubur mau tak rekam. Sekarang teknologi canggih. Rekamlah, tidak akan ada. Karena alam kubur itu beda dengan kuburan. Bahkan kalau Anda ikut dikubur sekalipun, tak tunggoni. Nggak perlu seperti itu. Kabar tentang yang gaib kita langsung apa? Yakini. Dan tidak perlu membicarakan kaifiatnya itu bagaimana. Jadi begitu sudah dikubur, masuklah seorang ke dalam alam kubur. Yang kehidupannya sudah beda dengan kehidupan di kuburan. Ya. Nah, Pak beda. Tidak akan tampak. Tapi terkadang memang nikmat kubur atau siksa kubur saking kuatnya saking kuatnya itu bisa merambat kepada fisik sang mayit itu saking kuatnya siksa kubur ataupun nikmat kubur kalau al Imam Ibnul Qayyim memisalkan sebagai sebagaimana orang yang tidur ya sebagaimana orang yang tidur ada orang tidur Anda duduk di sampingnya anda terjaga, dia tidur. Ternyata dalam tidurnya dia mengalami kejadian, mimpi. Mimpi makan, mimpi apa lagi? Mimpi ngobrol, mimpi apa lagi? Jalan-jalan, ya kan? Mimpi apa lagi? Di sebelah sana mungkin ada jawaban. <laughs> ya. Mimpi nikah, ya kan? Insya Allah. Tapi ternyata yang duduk di sampingnya nggak tahu apa-apa. Saking kuatnya pengaruh. Uh, padahal ini orang mimpi kemana-mana. Tapi jasadnya tetap di situ. Tapi terkadang saking kuatnya mimpi. Sampai efeknya ke fisik dia. Senyum. Ya kan? Sehingga yang duduk pun ini senyum-senyum ngapain gitu kan. Ternyata ngimpi nikah lagi. Masya Allah. Ya. Sesuai dengan harapan dia selama ini. Atau mungkin kemudian nangis. Subhanallah ini ada apa nih teman saya? Ternyata lamarannya ditolak mimpinya. <laughs> Allahu Akbar. Atau tiba-tiba kakinya nendang. Ya, kenapa? Main sepak bola. Jadi terkadang sampai seperti itu. Maka azab kubur, siksa kubur yang terkadang saking kuatnya itu berefek pada apa? E, fisik. Penampilan fisik. Tapi ini tidak mesti terjadi. Karena ini adalah perkara apa yang yang gaib. Tapi hikmatin untuk sebuah hikmah. Allah terkadang apa? Sampaikan azar pengaruh itu pada fisiknya. Allah tutup itu. Suara enggak kedengaran, ya. Pak azab juga tidak kedengaran, manusia enggak akan dengar. Supaya apa? Supaya kita ini mau saling mengkuburkan supaya kita saling mau mau saling menguburkan. Nah, kalau kita dengar adab kubur ngeri sekali. Kita tidak akan mau menguburkan nanti. Kamu aja lah, kamu aja. Nanti begitu dikubur sampingnya sudah teriak-teriak lagi. Ya. Di antaranya adalah ini, hikmah kenapa atau hikmah tidak diperdengarkannya suara-suara di alam apa? di alam kubur kepada manusia dan jin. Supaya kita tetap mau saling menguburkan. Yang kedua adalah untuk sitrul aurah, menutup uyub dan aurat. Karena kalau ditampakkan itu menunjukkan bahwa dulu berarti si yang dikubur ini telah melakukan apa? Kesalahan-kesalahan. Maka akan terjadi rasa malu yang luar biasa rasa malu dari istri, katanya dulu suaminya baik, ternyata begitu dikubur teriak, teriak. Katanya suami kamu soleh, kemarin aku lewat kuburannya lagi teriak. Ini kan? Akhirnya tinggal penyesalan, mau doakan juga ragu-ragu, ternyata suaminya enggak, enggak soleh. Besoknya mau nikah lagi juga apa? Khawatirin jangan-jangan dohirnya soleh, tapi apa? Batinnya apa? buruk. Kalau begitu dikubur dulu aja biar kedengaran ya kan? Teriak atau enggak? Ya Allah Enggak akan tenang kehidupan ini. Ya. Fa ala kulli hal. Seorang dai yang sudah berdakwah Masya Allah mengajarkan kebaikan ternyata begitu masuk kuburan apa? teriak ya ustaznya dulu katanya baik tapi ternyata masuk kuburan apa? teriak, aib terbongkar dan ini Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk ditutup supaya kebaikan menjadi kebaikan. Terkadang orang itu kalau sudah melihat aib dari ustadznya, langsung kebaikan yang selama ini pelajari dari ustadz itu langsung dibuang. Enggak lah, saya udah nggak mau lagi lah. Udah apa namanya, udah nggak masuk ke hati saya. Itu semua kebaikan yang pernah dipelajari itu padahal hak, langsung dibuang gara-gara melihat kesalahan yang ada dari diri seorang pengajarnya. Nah, ini ditutup seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam bi uh, eh, as-shawab. Maka fitnatul qabr. Fitnah kubur, yaitu sualul qabr hak. Pertanyaan yang ada di dalam kuburan itu benar atau di alam kubur itu benar adanya. Akan ditanya tiga perkara. Man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Wa man yuka, Siapa nabimu? Wa madinuka dan apakah agamamu? Fa al-muslim kalau ditanya saat itu dia bisa menjawab dan dia mengatakan asyhadah ya syadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dia bersaksi bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah itulah firman Allah taala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, perkataan yang kokoh, yaitu apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan ini penafsiran ayat dengan hadis. Ini termasuk bentuk penafsiran yang sangat sangat uh, apa namanya? baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan, Kirimkan donasi terbaik, anda, terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755 1193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari, dukung dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM murnikan akidah, menebarkan sunnah.